Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang kelima Bab yang kelima Berkata penulis kitab Tauhid Rahimahullahu ta'ala Babud du'a Ila syahadati an la ilaha illallah Bab Berdakwah Kepada syahadat La ilaha illallah Jemaah sekalian pada bab-bab sebelumnya kita telah mempelajari hakikat tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah dan keutamaannya. Maka kita pun harus mengerti bahwa wajib bagi kita untuk mendakwahkannya. Setelah kita memahami pentingnya mempelajari tauhid dan mengamalkannya, penulis rahimahullahu taala mengingatkan kita di dalam bab ini kewajiban mendakwahkan tauhid. Kewajiban mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana telah kita bahas kalimat tauhid la ilaha illallah adalah satu kalimat yang memiliki dua rukun an-nafyu wal isbat penafikan dan penetapan penafikan yang terkandung dalam la ilaha maknanya adalah mengingkari semua sesembahan selain Allah menyalahkan semua yang disembah selain Allah dan penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah artinya mengimani hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang patut disembah. Kepadanya lah kita berdakwah mengajak manusia untuk mengimani untuk bersyahadat la ilaha illallah yang artinya la ma'budah hakun illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan membahas satu persatu dalil yang terkandung di dalam bab ini. Penulis rahimahullah menyebutkan di dalam bab ini tiga dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dan ketiga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama adalah firman Allah tabaraka wa taala, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu Inilah jalanku Aku mengajak kepada Allah Di atas basirah Di atas ilmu Aku dan orang-orang yang mengikuti aku Juga mengajak kepada Allah Di atas ilmu Dan maha suci Allah Serta aku tidak termasuk orang-orang Yang mempersekutukannya Surat Yusuf ayat 108 Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban berdakwah. Dan bahwa orang yang belum berdakwah, dia belum patut dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Wajibnya berdakwah. Siapa yang belum berdakwah, dia belumlah pantas disebut pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia inilah jalanku Maksudnya agar kita mengikuti jalan itu. Apa jalan beliau? Mengajak kepada Allah. Maksudnya mendakwahkan tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian ditegaskan lagi. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Jadi Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Walaupun dia seorang alim, walaupun dia mengamalkan ilmunya, tapi dia belum mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka dia belum patut dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, tatkala kita berdakwah, maka sesungguhnya keutamaannya kembali kepada kita. Kebaikannya kembali kepada kita. Sebab berdakwah itu adalah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalam yang menjadikan kebaikan mereka berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW telah wafat, demikian pula para sahabat beliau telah wafat, tapi pahala masih terus mengalir kepada mereka. Karena dulu mereka berdakwah, sehingga banyak orang yang masuk Islam, banyak orang yang mengamalkan amal-amal soleh, karena mereka dulu mengajarkan ilmu yang mereka pelajari. Jadi luar biasa kebaikannya. Ini bisa menjadi investasi masa depan yang paling baik bagi kita. Bisa menjadi amalan yang tidak terputus. Kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini, pahala masih terus mengalir kepada kita. Jadi ini bukan sekedar kewajiban, tetapi ini adalah kewajiban yang sangat utama, sangat mulia, yang pahalanya bisa mengalir terus, walaupun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi masya Allah, makin banyak orang yang mengikutinya, maka pahalanya juga makin besar. Orang yang mengikutinya mengajarkan lagi kepada orang lain. Pahala juga mengalir kepadanya. Demikian seterusnya jamaah sekalian. Terlebih lagi di masa ini, Allah Azza wa Jalla telah memudahkan kita untuk menyampaikan dakwah. Dan perlu dipahami, dakwah itu nggak harus pintar ceramah. Tidak harus pintar ceramah. Tidak harus bisa berdiri di atas mimbar. Bahkan tidak harus menjadi ulama. Setiap muslim, apapun yang dia ketahui, kebaikan yang dia sudah pelajari hendaklah dia sampaikan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan. Apakah kita sampaikan secara langsung kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, ataukah melalui media-media? manfaatkan berbagai fasilitas dan media-media yang Allah mudahkan kepada kita hari ini. Dan jemaah sekalian, kemajuan teknologi kita di masa ini adalah pedang bermata dua. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, niscaya dia akan memotong kita. Dia akan memenggal kita. Dia akan menjerumuskan kita di dalam berbagai macam malapetaka dan musibah. Jadi manfaatkan untuk kebaikan, untuk menebarkan kebaikan. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat ini menjelaskan kepada kita dua pilar penting di dalam dakwah. Dua kunci sukses di dalam dakwah. Barang siapa kehilangannya, maka dakwahnya akan hancur. Apa itu jemaah sekalian? Yang pertama ikhlas. Yang pertama ikhlas. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Inilah dakwah. Mengajaknya kepada Allah, bukan kepada kelompok, kepada partai, kepada golongan, atau mengajak untuk mengkultuskan seorang tokoh, seorang dai, seorang ustad, tetapi semata-mata karena Allah, bukan pula karena dunia, harta, dan kekuasaan, tetapi karena Allah. Di akhir ayat ditegaskan lagi, Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Artinya kita harus murnikan ibadah kita dari segala macam bentuk syirik, termasuk syirik di dalam niat, yaitu keinginan untuk dipuji orang, keinginan terhadap dunia, dan kemegahannya. Ini yang harus kita bersihkan dari dakwah kita. Kalau seseorang yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah sudah memiliki orientasi dunia, maka ini pertanda bahaya. Hati-hati. Dan subhanallah, dakwah di masa ini begitu rawan terserang penyakit ini. Beda dengan masa Nabi Muhammad SAW dan masa-masa dahulu. Di masa-masa dahulu kebanyakan yang mengikuti dakwah orang-orang lemah, orang-orang fakir, tapi sekarang Masya Allah tidak sedikit yang mengikuti dakwah itu orang-orang kaya, para pejabat, orang-orang terkenal. Ini di samping menggembirakan juga membahayakan. Jangan sampai orientasi kita berdakwah itu berubah menjadi tujuan dunia. Demikian pula publikasi dakwah di masa ini luar biasa. Seorang dai, seorang yang berdakwah seringkali benar-benar diterima oleh masyarakat. Bahkan dipuja-puji sampai dikultuskan. Ini membahayakan pengikut dan yang diikuti. Dulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikerubungi oleh manusia. Kemana dia berjalan, semua orang ikut. Sampai-sampai gayanya pun mereka mau ikut. Maka beliau marah besar. Beliau ingatkan mereka, hati-hati. Ini adalah fitnah bagi yang mengikuti dan yang diikuti. Dulu para sahabat begitu takut dikultuskan, dipuja-puji karena ini bisa merusak niat seseorang. Iya. Jadi jemaah sekalian, jangan terlalu berlebihan menyikapi orang-orang yang berdakwah. Biasa-biasa saja. Dia manusia. Kalau kita berlebih-lebihan memuliakan dan menghormati dia, bisa jadi dia terjerumus dalam kesalahan, kita udah nggak peduli. Ini ustadz saya, saya harus ikut terus. Walaupun sudah jelas dia salah bahkan manhajnya sudah menyimpang, tersesat, jauh dari manhaj ahlu sunnah. Tapi karena dia ustadz saya, saya ikut terus. Ini bahaya, ini pengkultusan, fanatisme. Jadi bahaya bagi yang mengikuti dan yang diikuti. Belum lagi apabila muncul sifat ujub, gurur, tertipu, tertipu oleh banyaknya pengikut, tertipu dengan jumlah. Kemudian muncul kesombongan dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, ini pilar utama di dalam dakwah, keikhlasan. Karena Allah semata-mata kita berdakwah. Kemudian pilar yang kedua adalah ilmu. Inilah dua pilar utama di dalam dakwah. Kalau hilang salah satunya, hancur dakwah kita. Rusak dakwah kita. Walaupun kita ikhlas, kita benar-benar berjuang demi Islam, tapi kita tidak membangun perjuangan kita di atas dasar ilmu, maka perjuangan kita akan tersesat. Kita bukan malah mengajak orang kepada hidayah, bisa jadi malah menyesatkan. Karena dakwah kita tidak berdasarkan ilmu. Demikian pula sebaliknya. Orang yang berilmu menyampaikan dakwah dengan ilmu tapi kurang keikhlasan. Ada tujuan-tujuan lain di balik dakwahnya. Maka dakwahnya juga akan hancur. Terutama hancur nilainya di sisi Allah. Tidak mendapatkan pahala apa-apa bahkan dia mendapatkan dosa. Bahkan dosa yang terbesar yaitu syirik. Syirik di dalam niat. Insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang membahas tentang syirik dalam niat di dalam dua bab. Ini jamaah sekalian, dua pilar utama di dalam dakwah. Ikhlas dan ilmu. Bahkan ilmu yang dibutuhkan di sini adalah basirah apa itu basirah? Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-basiratu a'la darajatil ilm. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang tertinggi. Jadi inilah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya bermodal ikhlas, tidak hanya semangat berdakwah, tetapi juga berdasarkan ilmu dan ilmu yang sampai tingkatan yang tertinggi. Artinya betul-betul dia paham ini adalah ilmu. Bukan keraguan, apalagi kebodohan, tapi ilmu. Dan ulama menjelaskan, ilmu yang dibutuhkan di dalam dakwah itu mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan – kita pastikan apa yang akan kita sampaikan adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul sesuai dengan pemahaman sahabat. Selain itu tidak ada namanya kecuali kesesatan. Jadi ini yang pertama, pastikan apa yang kita sampaikan adalah Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman salaf. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini namanya ilmu. Kalau kita menyampaikan tidak berdasarkan ini, maka itu namanya kesesatan. Hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai kita malah mendapatkan dosa jariah. Dosa yang terus mengalir. Kenapa? Kita menyampaikan yang salah. Kita menyampaikan tidak sesuai pemahaman salaf Hati-hati. Ini yang harus kita koreksi. Apa yang kita sebarkan selama ini, apa yang kita share di medsos, apa yang kita dakwahkan kepada orang, sudah sesuaikah dengan Al-Quran dan Sunnah? Sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Kalau tidak, maka itu akan menjadi dosa yang akan terus mengalir. Sebagaimana sabda Nabi saw man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi pahala mereka, apa dosa mereka sedikit pun jadi subhanallah makin banyak orang yang mengikutinya makin banyak dosanya tapi jemaah sekalian sekarang ini subhanallah, mentang-mentang punya akun medsos, semua disebarkan. Iya. Asal terima broadcast langsung disebarkan. Tanpa dia pastikan dulu. Itu sesuai dengan pemahaman yang benar atau tidak. Itu berdasarkan dalil atau tidak. Dalilnya sahih atau tidak. Kadang-kadang dia menyebarkannya hanya karena emosi Emosi melihat keadaan, melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Emosi dengan kedoliman, emosi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena saking emosinya dia sudah nggak peduli. Apa yang dia sebarkan itu berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan dalil atau tidak. Ini yang terjadi. terutama di masa-masa ketika kita menghadapi persoalan-persoalan besar yang seharusnya kita minta bimbingan para ulama. Minta bimbingan para ulama besar. Persoalannya semakin besar, kita butuh para ulama yang ilmunya semakin mendalam pula dan umurnya semakin tua. Dan itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Apa maksudnya jamaah sekalian? Maksudnya orang yang tua dari segi umur dan ilmu. Kenapa ini penting? Terutama menghadapi persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan kontemporer. Sebab orang tua itu pada umumnya lebih takwa sehingga lebih mendapatkan taufik kepada kebenaran. Dan orang tua itu sudah banyak pengalaman dan juga ilmunya lebih mendalam. Seringkali anak muda itu walaupun dia punya ilmu, ilmunya bisa dikalahkan dengan emosinya. Ilmunya bisa dikalahkan dengan emosinya. Iya, dan ini yang terjadi di berbagai negeri, terutama di akhir-akhir ini, emosi melihat kemungkaran, kezoliman, emosi melihat para penguasa yang zolim, dia lupa ilmunya, dia lupa manhajnya. Dia sudah berani berfatwa, menyerukan orang untuk melakukan ini dan itu. Padahal dia nggak punya hak untuk berfatwa, nggak punya hak untuk mengajak orang melakukan ini dan itu. Serahkan kepada para ulama. Kemudian orang-orang yang emosi ini terus menyebarkan dakwah mereka, mengajak manusia melakukan berbagai macam hal yang bertentangan dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini hati-hati, bahaya. Jangan malah kita menyesatkan orang lain. Ini akan menjadi dosa yang terus mengalir. Kita sudah mati pun dosanya masih terus mengalir. Apalagi akun medsos kita belum dimatikan belum dinonaktifkan. Kita sudah mati, orang masih baca, terus mengalir. Orang yang baca menyebarkan kepada orang lain, dosa pun mengalir kepada kita. Hati-hati. Ini enggak main-main. Dan Allah telah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun." janganlah kamu mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Untuk kamu berbuat-buat kedustaan atas Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas Allah tidak akan beruntung. Apa maksudnya jemaah sekalian berdusta atas Allah? Maksudnya dia mengatakan tentang agama Allah tanpa ilmu. Walaupun dia nggak sengaja, Bukan maksudnya untuk berdusta. Tapi kalau dia berani menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, maka itu adalah berdusta atas nama Allah. Jadi hati-hati. Kita mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini yang harus kita lakukan, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita berbicara tanpa ilmu, bahaya. Demikian pula kita menyampaikan hadis yang kita tahu hadis itu tidak sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Kita masih ragu, hadis ini sahih atau tidak? Ragu kita. Tetap saja kita sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia masih ragu bahwa itu adalah dusta, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu pendusta. Jadi, orang yang masih ragu saja, kemudian dia berani mengatakan, Nabi bersabda, Nabi melakukan ini dan itu, dia sudah termasuk pendusta. Apalagi yang dia sudah tahu, itu hadis lemah atau hadis palsu. Iya. Jadi, ini yang pertama jemaah sekalian. Pastikan apa yang kita sampaikan berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Sesuai manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan jangan terpengaruh dengan orang yang menyebutkan dalil begitu saja. Lihat dulu bagaimana dia pahami. Bahkan jamaah sekalian, hampir semua kelompok sesat, ahlul bid'ah yang melakukan kesesatan, dia bisa mengeluarkan ayat. Dia bisa menunjukkan hadis. Saya punya ayat, saya punya hadis. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah seperti apa mereka memahami. Maka sampaikan sesuai dengan pemahaman salaf itulah ilmu. Siapa yang menyampaikan selain itu berarti dia menyesatkan manusia. Hati-hati. Jadi ini ilmu yang pertama. Ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu tentang cara menyampaikan. Ilmu tentang cara menyampaikan. Dan jemaah sekalian, ini termasuk pembahasan yang luas. Bagaimana cara menyampaikan? Dan di setiap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula ayat-ayat Al-Quran, kita dapat menemukan cara-cara penyampaian dari Allah dan Rasulnya. Demikian pula ilmu yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan kepadanya ilmu tersebut. Orang yang kita dakwahi. Yang ketiga ilmu tentang kondisi orang yang kita dakwahi. Iya. Jadi yang kedua dan ketiga yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang orang yang akan kita sampaikan kepadanya ilmu tersebut. Seperti saya katakan tadi, ini pembahasannya luas. Namun secara garis besar, secara garis besar, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita di dalam surat An-Nahl ayat 125. Dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Robmu dengan tiga metode hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Inilah tiga metode untuk menghadapi tiga jenis orang. Pertama dengan hikmah untuk menghadapi pencari kebenaran, penuntut ilmu. Senang dengan kebenaran. Kata Imam Luqayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hikmah adalah dengan kelembutan. Inilah asal di dalam berdakwah. Dakwah itu dengan kelembutan. Kepada siapa kita gunakan metode ini? Kepada orang yang senang dengan kebenaran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk para pencinta kebenaran. Mendengar hal yang benar, kita ikuti maka dihadapi dengan kelembutan. Kemudian tingkatan yang kedua dengan nasihat yang baik untuk menghadapi orang yang ketika disampaikan kepadanya kebenaran kadang dia masih berat menerima. Bahkan terkadang dia melontarkan bantahan. Ini jenis manusia yang kedua. Golongan yang kedua. Maka hadapi dengan nasihat yang baik. Apa yang dimaksud nasihat yang baik di sini? Kata Imam al Qayyim rahimahullah, maksudnya adalah at targib wa tarhib. Berikan motivasi dan ancaman. Maksudnya sampaikan kepadanya ayat-ayat atau hadis yang memberikan motivasi dan ancaman motivasi surga dan ancaman neraka. Ini yang kedua. Kita sampaikan kepada seseorang, ya akhi ini yang benar. Kelihatannya dia masih berat menerima. Kelihatannya dia masih memiliki syubhat. Kelihatannya dia masih membantah. Maka tambahkan dengan tergib wa terhib. Iya. Makanya para ulama dalam menyusun buku-buku sering ada bab tergib dan terhib. Bahkan ada buku khusus at tergib wa terhib karya Imam Al-Munziri. Al-Munziri rahimahullah. Dan ada yang sudah diteliti oleh Syekh Al-Albani menjadi sahih at tergib wa terhib. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang menentang dakwah. Ini jenis objek dakwah yang ketiga sampaikan dakwah kepadanya, dia malah menentang. Dia melawan. Dia membantah dan menyebarkan kepada umat bantahan tersebut. Maka inilah yang kita lawan dengan, kita dakwahi dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Maka jemaah sekalian, berdebat ini adalah alternatif terakhir Ya, Bukan metode dakwah belum apa-apa sudah nantang-nantang debat. Ya, Ini sudah alternatif terakhir untuk orang yang keras kepala. Tetapi Allah mengingatkan di sini debat dengan cara yang terbaik. Apa maksudnya cara yang terbaik? Debat dengan ilmu dan adab yang baik. Iya. Sampaikan ilmu yang ilmiah bukan debat kusir. Seperti yang banyak kita saksikan di medsos, di mana-mana, debat kusir. Debat untuk menang, bukan untuk mencari kebenaran. Iya. Bukan debat seperti ini. Kalau kita sudah menegakkan hujah, kita sudah sampaikan hujah-hujah dengan jelas, orangnya masih menentang, sudah tinggalkan. nggak usah perpanjang debat, yang penting sudah sampaikan biarkan dia berpikir, biarkan dia membaca, biarkan dia merenung. Tinggal doakan saja. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Iya. Jadi ini secara garis besar metode penyampaian dan orang yang disampaikan. Baik. Jadi inilah tiga macam ilmu yang kita butuhkan. Oleh karenanya jemaah sekalian, Ayat ini juga mengingatkan kita dakwah tidak cukup hanya bermodal semangat. Betapa banyak dakwah menjadi rusak. Justru mendatangkan kemudaratan yang lebih besar karena tidak dibangun di atas dasar ilmu. Maka siapa yang berdakwah tanpa ilmu maka dia telah menyelisihi jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa dakwah yang benar adalah selalu mementingkan tauhid. Mengajak manusia kepada Allah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dakwahnya tidak mementingkan tauhid, maka itu dakwah yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian di akhir ayat juga ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Wa subhanallahi. Dan maha suci Allah. Apa artinya jamaah sekalian maha suci Allah? Artinya adalah tanzihullahi azza wa jalla anin naqais wasyirki mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang disandarkan kepada Allah yang atau yang tidak patut disandarkan kepada Allah. Demikian pula mensucikan Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini maksudnya ucapan subhanallah. Dan ini ucapan yang luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani." Dua kalimat yang ringan di lisan, mudah diucapkan, namun berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Yaitu Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil azim. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au, au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Jadi ini ucapan ringan tapi pahalanya sangat besar. Namun jamaah sekalian, kita tidak akan mendapatkan pahala yang besar ini kecuali kita ucapkan dengan memahami maknanya dan meyakini kebenarannya serta mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang harus kita pahami. Kita baca hadis-hadis tentang keutamaan zikir itu luar biasa. Ucapan-ucapan ringan tapi pahalanya besar. Namun itu tidak sekedar diucapkan. Harus dipahami makna dan kandungannya. Iya. Inilah arti subhanallah. Maksudnya mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang tidak sepatutnya disandarkan kepada Allah dan membersihkan dari kesyirikan serta kekufuran dalam akidah kita. Kalau dalam hati kita ada kesyirikan dan kekufuran, berarti kita tidak mensucikan Allah. Itu namanya kita menghina Allah dan mencaci Allah. Oleh karenanya, para ulama mengatakan pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah kubhu syirki li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya kesyirikan. Sebab kesyirikan itu pada hakikatnya adalah celaan kepada Allah. Inilah jemaah sekalian mengapa syirik itu enggak merugikan orang lain. Kita berbuat syirik kita enggak merugikan orang lain. Tapi dia lebih besar daripada semua perbuatan dosa walaupun dosanya merugikan orang lain, apakah merugikan hartanya, kehormatannya, ataupun nyawanya, syirik lebih besar. Kenapa? Karena dalam syirik itu mengandung perendahan kepada Allah, cacian kepada Allah. Setiap orang yang melakukan syirik, sama saja dia mencaci Allah, merendahkan Allah, dan menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah. Makanya, Allah sangat benci kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita tidak boleh berkasih sayang, bersikap loyal, apalagi mendukung dan meninggikan derajat orang-orang kafir. Kalau kita paham hakikat kesyirikan, gak mungkin kita tinggikan derajat orang kafir. Kita angkat dia sebagai majikan kita. Kita angkat dia sebagai pemimpin kita, bos kita. Nggak mungkin. Kalau kita paham hakikat syirik. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang beriman, meninggikan derajatnya orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya. Padahal, kalau kita dengarkan dia mencaci maki orang tua kita, kita bisa marah besar. Kok kita nggak marah? Dia mencaci maki Allah dan Rasulnya. Makanya dalam surat Al-Mujadalah, ayat ke-22, Allah menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi dan mencaci maki Allah dan Rasulnya. Dan inilah jemaah sekalian makna bagian terakhir dari ayat ini. Wa ma'ana minal musyrikin dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Aku berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apa artinya berlepas diri? Berlepas diri itu artinya ada empat. Yang pertama membenci mereka, yang kedua memusuhi mereka, yang ketiga meyakini mereka kafir, yang keempat memerangi mereka. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat jihad. Ya, bukan jihad seperti yang dilakukan teroris, bukan. Tapi jihad yang syar'i. Karena jihad itu ibadah. Kalau kita tidak mengikuti aturan syariat, maka itu menjadi jihad yang bid'ah. Ya. Saya berikan satu contoh jemaah sekalian. Ada orang berjihad, tapi yang dia dia rugikan malah kaum muslimin. Bahkan sampai menumpahkan darah seorang muslim. Ini bukan jihad. Ini bukan jihad di jalan Allah tapi jihad di jalan syaitan. Iya. Kalau kita pingin berjihad tapi yang jadi korban adalah orang muslim, itu bukan jihad. Itu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Iya. Tapi anehnya, kalau kita ingatkan mereka, ya akhi, jangan berjihad dengan cara seperti itu. Apa kata mereka? Antum menggembosi jihad. Ya. Gak mau membela agama Allah. Gak mau membela Al-Quran. Tidak mau membela Islam. Padahal, caranya berjihad yang salah. Bahkan kadang-kadang caranya itu justru mengikuti cara orang kafir. Justru itulah bagian dari sikap loyal kepada orang kafir. Kalau kita berlepas diri dari orang kafir, kita benci mereka, kita juga harus benci cara-cara mereka. Jangan malah kita mengikuti cara-cara mereka. Ya. Ini kesalahan besar. Kita mau membela Islam, tapi malah mengikuti cara-cara orang kafir. Maka yang dimaksud jihad di sini adalah jihad dengan tuntunan syariat. Ya. Jemaah sekalian, ini keterangan ringkas pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat atau dari dalil yang pertama. Kita masuk pembahasan dalil yang kedua. Qala rahimahullah An Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman beliau bersabda kepadanya pada beberapa bab yang lalu sudah kita lewati penjelasan ringkas biografi Ibnu Abbas dan Muadz bin Jabal. Maka ini adalah kisah pengutusan sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Sebelum berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun yang kebanyakan ketika itu orang-orang Nasrani dan sedikit orang Yahudi di negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Dan dalam riwayat yang lain, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik. a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah menaatimu untuk mentauhidkan Allah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka solat lima waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidalik. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah menaatimu untuk melakukan solat lima waktu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka sudah menaatimu untuk menunaikan zakat, maka janganlah kamu mengambil harta mereka yang paling mulia atau yang paling baik. Wattaqi da'watal madlum dan hati-hatilah dari doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla. Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, ini adalah sebuah hadis yang padanya banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Hadis ini adalah kisah tentang pengutusan Muadz ke negeri Yaman. Kita petik pelajaran-pelajaran terlebih dahulu yang terkait dengan dakwah. Karena kita di bab tentang dakwah. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, dakwah itu betul-betul harus berdasarkan ilmu. Coba kita perhatikan hadis ini jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Muad untuk diutus ke negeri Yaman. Seorang diri. Walaupun yang dikirim sebenarnya bertiga. Tapi ditempatkan di daerah yang berbeda karena Yaman itu kan luas. Ada yang tahu siapa dua lagi yang dikirim? Selain Muaz siapa lagi yang dikirim? Ke negeri Yaman ketika itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Siapa? Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal sudah di tahun 200-an, Pak. Ya. Jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hmm. Ada yang tahu? Pas. <laughs> Ya. Pas aja ya. Uh. Dikirim bertiga ketika itu. Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, dan Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhum ajmain. Tiga orang dikirim ke Yaman, tapi dipisah daerahnya. Negeri, negeri Yaman yang luas, mereka dipisah. Iya. Nah jemaah sekalian, Nabi SAW memilih tiga orang sahabat ini. Dan kalau kita baca biografi mereka, tiga orang sahabat ini adalah yang paling berilmu ketika itu termasuk yang paling berilmu, terutama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muadz bin Jabal. Kemudian Abu Musa al Ashari. Abu Musa al Ashari di kemudian hari memimpin Kufah. Jadi nggak sembarang orang diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Kalau sekarang orang yang baru taubat kemarin sudah keliling dunia berdakwah. Baru kemarin jadi artis, jadi pelawak, tiba-tiba jadi ustad. Ini yang terjadi sekarang, fenomena hari ini. Iya. Jadi itu bukan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dan beliau nggak perlu mengutus banyak orang. Satu orang kalau dia memiliki ilmu sudah cukup. Makanya di sini ada faidah juga. Ada bantahan terhadap orang yang menolak hadis ahad. Ada sebagian kelompok sampai hari ini. Katanya mau mendirikan negara Islam, akidahnya saja sudah rusak. Mereka menolak hadis ahad terkait dengan akidah. Hadis ahad itu maksudnya hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang perawi atau maksimalnya tiga orang. Kata mereka hadis ahad tidak bisa diterima dalam akidah. Padahal Nabi SAW mengutus Mu'ad seorang diri. Artinya dia akan menyampaikan ajaran-ajaran Islam seorang diri saja. Iya. Karena dia orang yang berilmu. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda tentang Mu'ad, Mu'adun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama birotwatin. Mu'ad akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan jarak satu lemparan panah. Artinya beliau pemimpin para ulama kelak di hari kiamat. Para sahabat mengatakan, Mu'ad adalah orang yang paling tahu dengan perkara yang halal dan haram. Umar bin Khattab, orang kedua yang paling berilmu setelah Abu Bakar. Bersamaan dengan itu, Umar menasihatkan kaum muslimin, hendaklah kalian belajar kepada Mu'ad dan jemaah sekalian, Mu'adh ketika itu masih anak muda. Beliau wafat tahun 18 Hijriah. Ketika itu umurnya baru 37 tahun. Ya, berarti Nabi SAW wafat umurnya berapa? Hah? Iya, Nabi SAW wafat umurnya Mu'ad berapa maksudnya? Ya tahun ke-10 Hijriah. Berarti baru 29 atau 30 ya? Iya. Atau 31. Nabi SAW wafat, umur Mu'ad baru 31 tahun. Berarti ketika beliau diutus, umurnya mendekati 30 atau baru saja 30. Ketika beliau diutus ke negeri Yaman. Iya. Anak muda, tapi dia memiliki kesiapan ilmu, maka dia yang dipilih untuk diutus berdakwah. Ini jamaah sekalian, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan ilmu. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Muad siapa yang akan beliau hadapi. Tadi sudah kita sebutkan Ilmu dalam berdakwah itu ada tiga. Apa yang ketiga? Ilmu tentang kondisi orang yang kita dakwahi. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Muad, kamu akan mendatangi ahlul kitab. Jadi Muas sudah tahu, ini kondisi umum orang yang dia dakwahi, ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu maknanya adalah orang-orang pintar, dia mereka mengetahui ajaran Allah sebab mereka mendapatkan Alkitab dari Allah. Berarti Mu'ad harus mempersiapkan diri. Iya. Ini bukan orang-orang sembarangan yang dia hadapi. Termasuk dia harus memiliki ilmu bagaimana mematahkan syubhat mereka. Ini kalau menghadapi orang-orang yang apa namanya? Dia punya ilmu punya banyak syubhat. Biasanya orang punya ilmu seperti itu. Orang punya ilmu dan tidak mengikuti kebenaran karena termakan syubhat. Nah, bagaimana kita patahkan syubhat mereka? Ya, jangan kita menyampaikan dakwah kemudian dibantah dengan syubhat, kita malah terpengaruh syubhat itu. Ini bahaya. Jadi benar-benar kita harus kondisi, kita harus tahu kondisi orang yang kita dakwahi untuk kita persiapkan ilmu menghadapinya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan dakwah, pelajaran lain yang bisa kita petik dengan dari dari hadis ini adalah pentingnya untuk selalu memprioritaskan dakwah tauhid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Muad, hendaklah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Kenapa enggak disuruh Ajak mereka untuk berakhlak mulia. Ajak mereka untuk tidak bergibah. Ajak mereka untuk ini dan itu tidak. Pertama tauhid. Sebab kalau mereka tidak mentauhidkan Allah, semua amalan mereka tidak ada gunanya. Walaupun akhlaknya baik, dia suka apa namanya membantu orang, berjiwa sosial, tidak bergibah, tidak suka bermusuhan, tapi tauhidnya rusak, tidak ada gunanya. Semua amalannya itu tidak akan diterima. Demikian pula beliau tidak mengajarkan mengajarkan solat terlebih dahulu. Ajarkan tauhid dulu. Karena kalau dia solat, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia puasa tanpa tauhid tidak ada artinya apa-apa. Maka inilah jemaah sekalian pentingnya dakwah tauhid. Dan inilah sampai hari ini yang membedakan dakwah ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, ahlu sunnah itu selalu memperhatikan tauhid, selalu memprioritaskan tauhid, selalu menjaga akidah tauhid dari penyimpangan-penyimpangan kekufuran dan kesyirikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya terkait dengan dakwah. Para ulama menjelaskan hadis ini juga menunjukkan termasuk kewajiban pemerintah yang terbesar adalah berdakwah kepada masyarakatnya dan menugaskan para dai untuk berdakwah. Di sini Nabi saw menugaskan para sahabat beliau sebagai kapasitas beliau sebagai seorang pemimpin pemerintah muslim. Ini tugas besar. Dan inilah tugas utama pemerintah muslim. Adapun ngurus ekonomi, ngurus makan rakyat itu belakangan. Betul, itu penting. Kesejahteraan rakyat itu penting. Tapi yang lebih penting adalah keselamatan akidah mereka. Yang lebih penting adalah diterima atau tidak amal ibadah mereka. Ini yang harus diketahui oleh para pemimpin muslim. Tapi subhanallah, Orang-orang yang hari ini berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, meminta-minta jabatan sampai mengemis dari rakyat agar dipilih, dia nggak tahu kewajiban ini. Dia pikir yang penting rakyat sejahtera secara ekonomi saja. Bahkan ternyata banyak juga yang targetnya bukan itu. Targetnya untuk memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya. Subhanallah. Ini yang terjadi hari ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan rakus terhadap jabatan padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, kalau kita punya kenalan pejabat pemerintah, penguasa, sampaikan kepadanya. Tugas pentingmu sebagai pemimpin adalah mengajarkan agama kepada masyarakat, menjaga akidah mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah. Maka harus ada usaha-usaha yang nyata. Di antaranya adalah mengutus para dai, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat dakwah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sering beliau lakukan. Bahkan beliau masih di Makkah, beliau sudah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Dan ini setelah di Madinah, beliau mengutus ke Yaman para sahabat beliau untuk berdakwah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan keutamaan berdakwah. Dari sisi mana menunjukkan keutamaan berdakwah? Coba perhatikan baik-baik hadis ini jemaah sekalian. Hadis ini menunjukkan keutamaan berdakwah yang luar biasa. Coba lihat dari sisi mana yang menunjukkan keutamaan berdakwah. Iya, ada yang bisa jelaskan? Atau istirahat dulu sebentar, tidur dulu. Ya. <clears throat> Nanti sudah selesai baru bangun. Coba kita lihat jemaah sekalian. Siapa yang tidak menginginkan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidup di kota Madinah. Solat di Masjid Nabawi. Luar biasa pahalanya, luar biasa nikmatnya. Tetapi para sahabat demi untuk berdakwah mereka rela meninggalkan itu mereka rela meninggalkan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kota Madinah, meninggalkan Masjid Nabawi. Berarti berdakwah lebih besar keutamanya. Iya, dipahami ya? Dan Mu'ad ini, beliau kembali ke Madinah, Rasulullah SAW sudah wafat. Bayangkan kesedihan beliau. Radiyallahu anhu. Beliau kembali ke Madinah, Rasulullah SAW wafat. Kalau Ali bin Abi Thalib ketika Nabi ber, ah, berhaji, beliau nyusul ke Makkah sambil membawa uh, hewan untuk Nabi SAW sembelih di haji beliau. Iya. Mu'ad tidak kembali ke Madinah kecuali setelah Rasulullah SAW wafat. Iya. Ini menunjukkan keutamaan berdakwah. Lebih penting berdakwah dibanding kita tinggal di negeri yang paling mulia. Negeri yang jauh dari maksiat. Kita kalau tinggal di sana, Masya Allah. Sampai hari ini luar biasa. Mungkin kita tidak akan dapati satu negeri ketika waktu sholat lima waktu, semua toko tutup. Tidak ada wanita yang buka aurat, bebas di jalan-jalan. Tidak ada yang berani merokok, bebas. Dia sembunyi-sembunyi merokok. Iya. Yeah. Betul-betul negeri yang islami. Sampai hari ini. Walhamdulillah. Tapi, siapa yang keluar dari negeri itu, pergi ke negeri yang lain yang penuh dengan maksiat, namun dengan tujuan berdakwah, itu lebih baik. Karena itu jihad. Termasuk kategori jihad di jalan Allah. Dibanding dia hidup di negeri yang mulia tersebut. Maka ini menunjukkan keutamaan berdakwah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Berdakwah itu ada prioritasnya. Ada skala prioritasnya. Demikian pula dalam mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu. Ada pentahapannya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau mereka sudah bertauhid baru ajarkan salat. Kalau mereka sudah sholat, baru ajarkan zakat. Kemudian ajarkan rukun-rukun Islam yang lain, lalu semua syariat Islam. Iya, ada urutannya. Pelajaran lainnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan sholat. Bahwa sholat adalah ibadah yang paling agung setelah tauhid. Dan bahkan sholat juga merupakan penentu muslim atau kafirnya seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Pelajaran lainnya, hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya zakat. Keutamaan berzakat dan bahwasannya zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Dan hadis ini juga menjelaskan orang fakir yang lebih utama adalah yang tinggal di negeri kita atau di sekitar tempat kita tinggal. Karena Nabi SAW mengatakan diambil dari orang kaya mereka diserahkan kepada orang fakir mereka. Jangan sampai kita berdakwah eh, apa namanya bersedekah keluar tapi orang fakir di sekitar kita malah tidak mendapatkan bagian. Lebih dekat tempat tinggalnya dari kita, maka mereka lebih berhak. Dan lebih berhak lagi apabila dia memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Maksudnya memiliki hubungan kekeluargaan, tapi kita nggak wajib menafkahinya sehari-hari. Beda kalau istri dan anak kita. Nggak boleh kita berzakat kepada mereka, karena sudah memang kewajiban kita menafkahi mereka. Iya. Berikan kepada orang lain zakat tersebut. Dan lebih bagus lagi kepada kerabat terdekat. Kemudian, apa maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hati-hatilah kamu, jangan mengambil harta mereka yang paling mulia. Maksudnya apa? Misalkan zakat peternakan, zakat peternakan, maka jangan ambil hewan yang paling mereka senangi yang paling mereka sukai. Tapi juga jangan ambil yang paling jelek, tapi yang pertengahan. Namun kalau dia mau menyerahkan, mau menyerahkan hewannya yang paling baik, tentu itu lebih bagus. Namun bagi petugas zakat, jangan dia ambil yang paling baik, namun di pertengahan. Iya. Dan kita dianjurkan untuk bersedekah dari harta yang paling kita cintai. Nabi eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan menggapai kebajikan sampai kalian bersedekah dari apa yang kalian cintai. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Maksudnya bukti apa? Bukti keimanan. Orang itu beriman atau tidak, dibuktikan dengan sedekah. Sebab hati manusia itu tercipta dalam keadaan cinta harta, senang harta. Maka ketika dia mau mengorbankan yang dia cintai di jalan Allah, itu adalah bukti keimanan. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan memungut zakat adalah tugas negara. Termasuk tugas negara dan negara boleh memungut zakat diambil dengan sukarela atau dipaksa. Iya. Ini Nabi SAW menugaskan Mu'ad untuk memungut zakat dari mereka. Iya. Tapi sayang sekali banyak negeri-negeri muslim sekarang malah tidak melakukan hal ini dan berpaling dengan sistem-sistem yang lain. Kemudian di akhir hadis Rasulullah saw mengingatkan kita bahaya perbuatan zalim doa orang yang dizolimi itu tidak ada hijab, tidak ada batasnya, tidak ada pembatasnya dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya pasti Allah kabulkan. Jadi hati-hati. Jamaah sekalian dari kedoliman. Baik kedoliman terhadap harta, kedoliman terhadap kehormatan, atau kedoliman terhadap diri. Terhadap harta, terhadap kehormatan, dan terhadap diri seseorang. Hati-hati. Jamaah sekalian, mungkin ini saja kita batasi beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Kita masuk hadis yang terakhir. Dalil yang terakhir di dalam bab ini. Walahuma an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad. Beliau adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi. Seorang sahabat yang terkenal berasal dari generasi dari kaum Ansar, wafat pada tahun 88 Hijriah. Ketika itu umur beliau sudah melewati 100 tahun. Jadi beliau adalah termasuk sahabat yang lama hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ada hampir 80 tahun. Hampir 80 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yauma Khaybar pada hari peperangan Khaybar utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh sungguh benar-benar akan aku berikan bendera kepemimpinan perang ini besok hari pada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahillahu ala yadaih. Allah akan memenangkan kaum muslimin melalui kepemimpinannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia ketika itu bermalam sambil mendiskusikan siapa kira-kira yang akan diberikan kepemimpinan perang besok hari. Jadi penasaran mereka, masing-masing ingin jadi pemimpin tersebut. Falamma asbahu gadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masuk waktu pagi, mereka bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyutaha. Setiap mereka pingin diberikan bendera kepemimpinan perang tersebut. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aina Ali ibnu Abi Talibin, mana Ali bin Abi Talib. Fakilah wa yashtaki ainai. Maka dikatakan kepada beliau, dia sedang sakit mata. Fa'arsalu ilaihi fa'utiya Maka mereka mengutus orang untuk menjemput beliau sampai beliau didatangkan ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabasaqa fi ainai wada'alahu. alahu, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya dan mendoakannya. Fabara'a an lam yakun bihi waja'un. Maka seketika itu beliau sembuh seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Fa'atahu royah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepemimpinan perang itu kepadanya, kepada Ali bin Abi Thalib. Waqal seraya beliau bersabda, Unfuz ala rislik." hatta tanzila bisahatihim. Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di halaman benteng mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian ajarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka dari haknya di dalam Islam fawallahi maka demi Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik bagimu dibandingkan unta merah jemaah sekalian inilah hadis yang terakhir di dalamnya banyak pelajaran di antaranya yang bisa kita petik terkait dengan dakwah yang pertama hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan berdakwah yang sangat besar. Apa keutamanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya lebih baik dari seluruh harta dunia. Iya. Hanya saja diungkapkan dengan onta merah sebab orang Arab dahulu bahkan sebagian orang Arab sampai hari ini memandang onta merah itu nggak ada nggak ada tak ternilai. Dia lebih baik dari semua harta dunia. Itu orang Arab dahulu. Jadi maksud hadis ini adalah lebih baik dari seluruh harta dunia. Iya. Dan dakwah itu wajib. Dakwah itu wajib. Yang sunnah saja, amalan yang sunnah saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi yang wajib. Ya. Siapa yang ingat amalan sunnah yang lebih baik daripada dunia dan isinya? Iya. Salat dua rakaat, sunnah. Bukan salat wajibnya. Salat sunnah fajar, maksudnya dua rakaat sebelum subuh. Itu baru sunnahnya, belum wajibnya. Iya. Jadi maksud hadis ini adalah dakwah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Tapi disinilah letak kelemahan iman kita. Kita lebih bersemangat kalau kita diberikan iming-iming dunia. Dunia yang sedikit. Hanya diberikan iming-iming dunia sedikit. Ya. Tapi kita lebih bersemangat dibandingkan mendapatkan yang justru lebih baik daripada dunia dan isinya. Iya. Kemudian juga terkait dengan dakwah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik. Hakikat jihad adalah dakwah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, inilah jihad beliau. Kata Nabi SAW, maju secara perlahan, sampai engkau tiba di benteng mereka, jangan langsung menyerang tapi ajak mereka masuk Islam. Ini jamaah sekalian, ada berjihad. Ini yang kita katakan tadi, salah satu contoh. Jihad yang tidak sesuai syariat. Lihat orang kafir langsung lempar bom. Ya, bahkan dia ikut mati bersama. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, ternyata banyak kaum muslimin yang ikut menjadi korban. Ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad, mengajak mereka dulu masuk Islam. Ajak masuk Islam itu tujuan jihad. Mengajak manusia mendapatkan hidayah. Kalau dia kita bunuh dalam keadaan kafir, tanpa kita dakwahi, itu sama saja kita membantu setan. Ya. Kenapa? Karena setan pingin dia mati dalam keadaan kafir. Iya kan? supaya bisa menemani dia di neraka. Kalau kita bunuh orang kafir tanpa mendakwahi dia terlebih dahulu, kita membantu setan. Mematikan dia dalam keadaan kafir. Menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Ya. Jadi luar biasa keutamaan dakwah di sini. Itulah tujuan jihad sebenarnya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, pun masih ada pilihan yang kedua. Menjadi kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan muslim. Jamaah sekalian, itu pun tujuannya agar dia masih bisa didakwahi. Didakwahi terus sampai dia masuk Islam. Kalau dia tidak mau juga menjadi kafir dhimmi, baru diperangi. Iya. Ini subhanallah, inilah jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, Hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat al-mahabbah, mencintai. Namun cintanya Allah tidak sama dengan cara mencintai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya dan hadis ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dan masih banyak di dalam kitab-kitab hadis Al Bukhari dan Muslim dan seluruh kitab-kitab hadis ahlu sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? tidak ada ulama ahlu sunnah yang menyembunyikan apalagi sampai dituduh membenci Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Seperti tuduhan orang-orang Syiah. Iya. Tapi kalau kita baca keutamaan Ali bin Abi Thalib dari orang-orang Syiah, jangan langsung percaya. Kebanyakannya hadis palsu. Iya. Hadis-hadis sahih banyak. Dan itu diriwayatkan ahlu sunnah. Tidak ada yang disembunyikan. Seperti tuduhan orang-orang Syiah. Apalagi dituduh membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya tidak. Ini Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Beliau mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai beliau. Artinya apa? Ini hadis menunjukkan beliau sudah dijamin masuk surga. Iya. Maka jemaah sekalian, wajib bagi kita mencintai Ali bin Abi Thalib, bahkan mencintai seluruh sahabat, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Iya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga beriman kepada takdir Allah. Bahwa takdir Allah, Allah menentukan sesuai dengan kehendaknya. Coba kita lihat hadis ini. Semua sahabat ketika itu berharap dipilih jadi pemimpin perang. Tapi orang yang gak berharap, bahkan dia gak datang, malah dia yang terpilih. Siapa yang terpilih? Ali bin Abi Thalib. Dia gak berharap karena lagi sakit. Bahkan dia gak datang. Ternyata dia yang telah Allah takdirkan. Iya. Jadi ini peringatan bagi kita untuk beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, mengharap, apalagi berambisi, terlebih lagi meminta jabatan, meminta kepemimpinan, itu tercelah. Tetapi di hari ini pengecualian. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ahbabtul imarah illa yauma idzin." Saya tidak suka menjadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa ada pengecualian jemaah sekalian? Kenapa ada pengecualian? Ada yang bisa jawab? Hah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memastikan kepemimpinannya akan sukses. Iya. Kata beliau, "Yaftahillahu ala yadai." Allah akan memenangkan pertempuran besok dengan kepemimpinannya. Iya. Namun pada asalnya berambisi terhadap kekuasaan itu tercelah. Dan orang yang mendapatkan jabatan dengan hasil dia meminta-minta, dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abdurrahman bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil imarah." Jangan kamu meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha karena kalau kamu mendapatkan kepemimpinan itu dengan sebab meminta, kamu akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya nggak akan ditolong. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Dan kalau kamu diberikan anugerah kekuasaan itu tanpa kamu memintanya, kamu akan diberikan pertolongan kepadanya. Ya. Makanya jemaah sekalian nggak ada ahlu sunnah yang terlibat mengejar jabatan, menjadi tim sukses, ya. kekuasaan. Bahkan dulu para ulama lari, takut, khawatir menjadi pejabat. Karena pertanggungjawabannya yang sangat besar. Yang hari ini orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Baik. Hadis ini juga menunjukkan semangat sahabat atas kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan kebaikan bagi siapa yang diangkat menjadi pemimpin besok, maka para sahabat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Iya, jemaah sekalian, masih banyak pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Namun insya Allah apa yang telah kita sebutkan telah mencakup pelajaran-pelajaran yang terpenting terutama terkait dengan dakwah. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke seluruh daerah, termasuk Yaman. Bukan hanya Yaman. Ya. Bukan hanya Yaman. Tapi di seluruh daerah. Namun Yaman termasuk juga negeri yang mulia. Termasuk negeri yang mulia. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan Atakum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian orang-orang Yaman. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Beliau juga bersabda, al Yaman wal hikmatu yaman. Fikih, pemahaman yang baik agama ada di Yaman. Hikmah ada di Yaman. Maka di kemudian hari banyak bermunculan ulama-ulama besar dari negeri Yaman. Iya. Tapi Nabi SAW mengutus para dai ke seluruh daerah. Terkadang mengutusnya untuk tinggal di situ atau diutus untuk sekedar membawa surat dakwah beliau seperti utusan beliau untuk mengantarkan surat kepada Heraklius kepada penguasa Mesir kepada Kisrah Persia iya demikian pula para khalifah setelahnya mengutus para sahabat untuk berdakwah dan berjihad Iya. Wallahu alam. Apakah masih ada Bani Israel di zaman ini? Jawabannya masih ada. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Orang-orang Yahudi sekarang dari keturunan beliau. Jawabannya masih ada. Tapi untuk memastikan dia keturunan siapa, itu ada ilmunya tersendiri. Ada ilmunya tersendiri. Iya. Kecuali ada satu riwayat yang mengabarkan semua mereka sudah musnah. Ternyata tidak ada. Di masa Nabi SAW mereka masih ada. Dan tidak ada keterangan mereka sudah musnah, tidak ada. Iya. Walaupun orang-orang yang mengklaim Yahudi tidak semua dari Bani Israel. Dan Nabi Musa serta Nabi Isa bahkan seluruh nabi Bani Israel itu hanya khusus bagi mereka. Makanya aneh. Kalau ada orang yang di luar Bani Israel, orang Jawa misalkan, atau orang Sunda, beragama Nasrani. Ikut siapa? Ikut Nabi Isa. Itu aneh. Sebab Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel. Itu bedanya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel hanya khusus bagi mereka. Iya. Dan mereka sekarang menamakan negeri mereka Israel. Dan ini kita jangan ikut-ikutan sebenarnya. Menyebut mereka Israel. Apalagi sambil mencelah. Kenapa? Karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Bisa kita sebut Bani Israel atau sebut Yahudi. Jangan sebut Israel. Israel sudah wafat. Dia seorang nabi. Nabi Yakub alaihi salam dialah yang dimaksud dengan Israel. Iya. Anak-anaknya ada 12. Dari 12 anaknya itu menjadi 12 kabilah besar. Iya. Itu yang disebut dengan asbab. 12 kabilah besar Bani Israel. Sampai hari ini masih ada. Dan wajib bagi mereka untuk masuk Islam. Sampai kata Nabi SAW, andaikan Nabi Musa hidup, dia harus mengikuti aku. Iya. Apakah jin juga masuk surga? Iya. Jin sama dengan manusia. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ya, silakan dibaca surat Al-Jin satu surat khusus yang berbicara tentang jin. Kisah mereka mendengarkan Al-Quran dan masuk Islam. Ya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Allah mengatakan tentang para bidadari surga, belum pernah disentuh oleh manusia seorang pun, tidak pula oleh jin. Artinya, dua-duanya akan dapat bidadari surga yang laki-lakinya. Apakah dulu Abu Bakar juga kafir? Dan apakah agama Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam? Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar tidak pernah mempersekutukan Allah. Demikian pula sejumlah sahabat yang lain. Ada yang tidak pernah mempersekutukan Allah, tidak pernah kafir kepada Allah. Ya. Termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun mungkin mayoritas sahabat dulunya kafir. Tapi kemudian mereka bertobat dan masuk Islam. Dan yang menentukan adalah akhir hayat kita. Iya. Apakah sholat syuruk harus di masjid? Kira-kira waktu syuruk jam berapa? Kita tidak berjamaah di masjid tapi sholat syuruk di, di masjid. Sholat subuhnya dapat sholat syuruk enggak? Enggak, enggak harus di masjid. Solat syuruk nggak harus di masjid. Dan bagi seorang wanita, solat subuh di rumah lebih afdol. Kemudian dia juga solat syuruk. Baik dia solat di rumah atau dia ke masjid karena mengikuti taklim, tetap dapat keutamaan yang sama dengan laki-laki. Iya, bahkan lebih afdol dia solat subuhnya di rumah. Kemudian kapan waktunya? Waktunya adalah ketika matahari terbit seukuran satu tombak. Dan itu kurang lebih kata Syekh Ibn Uthaymin, 10 atau 15 menit setelah matahari terbit. Ya, jadi jangan langsung. Lihat sudah masuk waktu syuruk, langsung kita sholat, jangan. Kurang lebih 10 menit setelah terbit matahari secara sempurna. Kalau sedang taklim, setelah taklim selesai. Ya, ini banyak yang saya lihat masih taklim sudah sholat. Ya. Padahal dia sholat sunnah. Dia duduk taklim mendengarkan wajib. Lebih afdol. Ya. Kalau mau menunda sholat syuruk. Menunda sampai waktu duha yang paling afdol. Itu juga boleh. Karena syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Kalau kita tunda di waktu duha sampai duha yang paling afdol, yaitu ketika anak-anak onta mulai kepanasan kurang lebih jam 11 itu lebih afdol karena itu waktu duha yang paling afdol kalau kita sudah sholat syuruk mau tambah lagi dengan duha tidak masalah Bagaimana caranya kita bertobat? Apabila ketika dulu kita sebelum berilmu atau sebelum mengikuti kajian sunnah pernah berbuat syirik, seperti percaya pada ramalan bintang atau suka minta air doa sama kiai, percaya sama kiai bertobat dari syirik dan dari semua dosa adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua menyesali perbuatan dosa tersebut, yang ketiga tidak lagi melakukannya, yang keempat bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima masih ada waktu taubatnya, yaitu sebelum ajal datang menjemputnya atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu sudah syarat-syarat bertobat. Iya. Tidak ada niat untuk riak, tetapi menyusup tiba-tiba perasaan riak. Bagaimana cara mengalahkan perasaan riak tersebut? Apakah cukup istighfar pada saat itu? Caranya adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Ni Orang yang ria itu niatnya sudah bengkok. Sudah punya keinginan untuk dipuji orang. Nah, keinginan itulah yang harus dihilangkan dan luruskan kembali keinginan kita untuk mencari ridho Allah. Karena niat itu artinya iradatul qalbi, keinginan hati. Itu arti niat. Keinginan yang lain selain dari mencari ridho Allah itu kita hilangkan. Iya. Kita hendak berdakwah, tapi ilmu masih sedikit. Jawabannya, kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Kita tahu satu ayat, sampaikan satu ayat. Tahu satu hadis, sampaikan satu hadis. Jadi sampaikan sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Jangan sekali-kali kita berbicara tanpa ilmu. Selamat kita. Karena kalau menunggu kita jadi ulama, kapan berdakwah? Iya. Masuk zuhur, Mohon maaf, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.